بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم فهذه سنن الوضوء والغسل ذكرنا منها ما لا بد لسالك طريق الآخرة من علمه وعمله وما عداه من المسائل التي يحتاج إليها في عوارض الأحوال فليرجع إلى فيها إلى كتب الفقه والواجب من جملة ما ذكرناه في الغسل أمران النية واستيعاب البدن بالغسل وفرض الوضوء النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح ما ينطلق عليه الاسم من الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب وأما الموالاة فليست بواجبة والغسل الواجب بأربعة بخروج المني والنقاء آه، آه، والتقاء الختانين والحيض والنفاس وما عداه من الأغسال سنه ka ghuslil yadaini wal jumu'ati wal a'yadi wal ihram wal wuqufi bi Makkah wa thalathatu aghsali wa wa thalathatu aghsalin ala gaul wal kafir aslama ghaira junub wal majnunu idza afaga wa liman ghasala dikatakan di sini tentang mandi wajib ini. <clears throat> ada ada wudu, ada mandi wajib. Kita sudah selesaikan wudu kemarin, babul wudu kita selesaikan. Kemudian berkaitan dengan mandi wajib. Dikatakan bahwa mandi wajib ini harus didahului dengan wudu. Tidak tidak harus, disunahkan didahului dengan wudu mandi wajib ini. Ya, diawali dengan wudu terlebih dahulu. Setelah dia wudu seperti wudu salat ya setelah dia wudhu sampai ke kakinya dia wudhu selesai baru dia mandi ada ulama mengatakan kakinya jangan dibasuh dulu jadi mandi dulu baru basuh kaki nanti terakhir nah, tapi Imam Imam Ghazali lebih condong kepada pendapat bahwa basuh kakinya kakinya tetap dibasuh jadi wuduk seperti wuduk salat. Nabi itu taharat tali salah, wajah dibasuh, tangan dibasuh sampai siku-siku tiga kali, kanan kiri juga begitu. Kemudian mengusap sebagian kepala dan kemudian membasuh kaki sampai di atas mata kaki. Setelah itu ambil air diguyurkan badan. Itu mandi wajib. Ya. Wal wudu wal ghusl dzakarna minha ma labud dari sari sariki tariqal akhirah min ilmihi wa amali. Dan apa-apa yang sudah kita sebutkan baik itu di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah amalnya orang mau mengerjakan wudhu seperti orang mau melakukan mandi wajib orang mau melakukan mandi sunnah dan lain sebagainya ini buat orang-orang yang betul-betul dia berpegangan kepada tarikil akhirah jalan menuju akhirah wa ma'adahu minal masail alatiyah yahtaju ilaiha fi awaridil ahwal fal yarji fiha ila kutubil fiqih Barang siapa yang ingin mau ingin mendalami daripada masalah-masalah yang seperti saya ungkapkan di atas kata beliau, maka dalamilah saja di dalam kitab fikih lebih dalam lebih dalam lebih bagus ya kita lebih mengetahui apa itu seluk-beluknya begitu kemudian yang wajib di dalam mandi wajib ini dua niatnya apa, rukunnya yang wajib di dalam mandi wajib ini rukunnya ada dua yaitu yang pertama adalah aniyah niyah yaitu dengan mengucapkan di dalam hati nawaitul husul wajib atau mengucapkan niat di dalam hatinya nawaitu rafal hadatil akbar atau niat di dalam hatinya dengan mengucapkan nawaitu fardal ghusl itu niat di dalam hati saat dia mandi wajib saat dia mandi wajib ya dengan niat nawaitu fardal ghusl atau nawaitul ghusl al wajib atau nawaitu rafal hadatil akbar saat dia mandi kemudian yang kedua wasti'abul badan bil ghusl ada yang bilang bilma yaitu meratakan badan dengan air baik itu sya'aran wa basyaran baik itu berupa rambut atau berupa kulit badan harus semuanya terkena air tidak boleh ada yang tidak terkena air bila ada cat misalnya mesin nempel harus dibersihkan catnya bila ada sesuatu yang masih menempel menempel harus dibersihkan sampai betul-betul suci ya sampai betul-betul terkena air dengan sempurna dengan zon kita dengan perkiraan keyakinan kita yang kuat nah, cukup sudah kemudian wa fardul wudu'i adapun fardunya wudu kita lihat di sini fardunya wudu adalah niat berniat nawaitul wudu atau nawaitul taharat salah kemudian ghuslul wajah membasuh wajah kita kemudian ghuslul yadaini ilal mirfaqain membasuh tangan sampai di atas siku-siku kemudian mengusap sebagian kepala kemudian membasuh kaki sampai di atas mata kaki ilal ka'ben dan yang keenam adalah at-tartib at-tartib at-tartib itu tertib maknanya dari wajah ke tangan dari tangan ke kepala dari kepala ke kaki itu tertib namanya tidak boleh dibalik tidak boleh dari kaki ke kepala dari kepala ke tangan dari tangan ke wajah tidak boleh harus tertib dari dari atas ke bawah tidak boleh dari bawah ke atas wal mualah falaysat biwajibah Adapun mualah, mualah itu adalah e, berkesinambungan. Jadi berkelanjutan. Dia tidak boleh e, hukum mualah ini ada yang bilang ulama katanya wajib, ada yang bilang ulama katanya tidak wajib. Alhasil dikatakan bahwa ulama mengatakan mualah tidak wajib yang mu'tamad. Maksudnya mualah bagaimana? Mualah adalah di saat dia membasuh wajah kemudian dia akan membasuh tangan tadi sebelum wajahnya mengering ya sebelum air wudhu yang ada di wajah tadi mengering dia sudah membasuh kepada tangannya itu namanya mualah ya jadi langsung dia kerjakan wudhu tadi itu dari mulai wajah selesai wajah kemudian ke tangan meskipun masalah dia tangannya nanti satu jam lagi boleh tidak ada masalah masalah saya sekarang wudhu di sini kemudian nanti uduk tangan di masjid lain boleh tidak apa-apa selama di dalam jalan tidak batal kalau batal ya harus diwudui dari awal lagi tapi tidak mualah hukumnya tidak tidak di, tidak dianjur tidak, tidak dianjurkan dalam arti kata mualah tersebut hukumnya adalah sunnah bila kita di bila kita kerjakan hukumnya lebih afdol ya lebih afdol hukumnya karena itu hukumnya adalah sunnah sebagaimana yang kita lakukan tiap hari apabila kita wudhu sebelum wajah kita mengering dari air wudhu kita wudhu pada tangan sebelum mengering pada tangan kita kita wudhu pada kepala kita sebelum mengering kepala kita kita wudhu pada kaki kita begitu itu namanya mualah hukumnya sunnah itu mualah kemudian wal wajib biar baatin. adapun mandi wajib itu ada empat perkara yang menyebabkan orang mandi wajib yang pertama khurujul mani keluarnya mani ya bisabab ihtilam atau bisabab berpikir bisabab mimpi basah atau disebabkan karena dia berpikir berpikir sesuatu yang berbau syahwat hingga dia keluar mani au bisabab istimna onani ya alhasil khurujul mani bi ayyi sababin kana hukumnya harus man hukumnya harus diwajib mani tapi yang keluar bukan madhi. Sebab ada tiga, ada mani, ada madhi, ada wadi. Yang menyebabkan mandi wajib adalah keluarnya mani. Adapun keluarnya madhi dan keluarnya wadi tidak menyebabkan mandi wajib tapi mewajibkan wudhu. Seperti kencing berarti. Kalau yang madhi sama wadi. Adapun mani, orang apabila mengeluarkan mani maka dia wajib melakukan mandi besar atau mandi wajib. yang pertama khurujul mani yang kedua wal tiga ul khitanen kumpul suami istri ya bila ada seorang suami istri dia kumpul bergaul sebagaimana dianjurkan oleh agama maka hukumnya adalah bertemunya antara miliknya si sang suami dan miliknya sang istri maka berdua mereka harus melakukan mandi wajib dua-duanya melakukan mandi wajib baik istri melakukan mandi wajib suami juga melakukan mandi wajib yang ketiga head bagi wanita yang telah berhenti dari darah head baik itu wanita ada yang headnya seminggu ada yang headnya 10 hari ada yang headnya 15 hari pol bila lebih dari 15 hari hukumnya istihadah ya istihadah ini adalah wanita yang tetap mengeluarkan darah tapi darahnya tidak dihukumi head darahnya tetap dihukumi suci maknanya dia wajib sholat maka maknanya dia adalah wajib puasa dia boleh ngaji Quran tapi kalau dia dalam keadaan haid haram dia puasa haram dia puasa haram dia sholat haram dia ngaji Quran tidak boleh ya ini haid apabila orang seperti haid maka mandi wajib nah itu raf'al hadatil haid niatnya begitu dalam mandi nah itu raf'al hadatil haid itu yang ketiga kemudian yang keempat nifas Nifas adalah darah yang dikeluarkan oleh wanita setelah keluarnya bayi. Namanya darah nifas. Darah yang keluar setelah keluarnya bayi. Jadi begitu bayi keluar, keluar darah nifas. Ya, itu namanya darah yang keluar setelah keluarnya bayi namanya darah nifas. Darah yang keluar sebelum keluarnya bayi namanya darah talak. Dam talak. Bukan darah nifas. Ada yang bilang dam head. Sebab di dalam madhab Imam Syafi'i dikatakan orang perempuan yang hamil itu apakah dikemungkinkan masih haid? Iya. Ada kemungkinan masih haid. Ya. Dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Abu Hanifah saja tidak. Dalam madhab Syafi'i mengatakan bahwa orang yang hamil itu ada kemungkinan masih haid. Iya. Tidak menutup kemungkinan untuk haid. Itu. Ya. masih ada kemungkinan untuk haid. Ada di dalam madhab Syafi'i. Ya. Kemudian wama adahu minal aghsal sunnah dikatakan bahwa dan apa-apa saja yang menyebabkan mandi-mandi yang selain mandi ada yang ada di atas ini hukumnya mandinya adalah sunnah tapi kalau dalam kitab namanya Safinatun Najah yang menyebabkan mandi wajib ada enam khurujul mani keluarnya mani kemudian ilajul hasyafah fil farji masuknya hasyafah daging hasyafah kepala zakar ke dalam farji perempuan ya. kemudian disebabkan karena berhenti haid dan disebabkan karena berhentinya darah nifas setelah 40 hari ya kalau masih keluar nifas 40 hari ya tunggu sampai nifasnya berhenti nah, nifas itu ada yang ada yang majah ada yang cuma majah, eh, majah sebentar lah boh begitu keluar bayi dia keluar ke nifas setelah itu selesai ada begitu itu biasa di untuk wanita-wanita akrat nisaul akrat di tanah Arab sana kemudian yang kelima adalah uh, wiladah karena kelahiran bayi itu sendiri meskipun tidak melahirkan tidak tidak mengeluarkan darah jadi seorang ibu yang melahirkan bayi tanpa mengeluarkan darah nifas apakah dia diwajibkan mandi wajib ya dia diwajibkan mandi wajib karena keluarnya bayi sebab bayi itu hitungannya seperti mani yang berbentuk orang kan kita ini dulu dari mani ya nah, khuliqa dafik indafik yakhruju min baini sulbi taraib tercipta dari air mani yang yang berbentuk manusia nah, begitu jadi keluarnya anak bayi tadi ini itu dihukumi dia adalah sebagai orang yang junub sebagai orang yang junub maka dia mandi wajib setelah selesai ya itu yang kelima yang keenam adalah maut mati mati ini bukan wajib buat matinya yang mayit wajib buat orang yang hidup untuk memandikan dia jadi ada enam kalau di dalam kitab Safinatun Najah. Kemudian selain daripada enam tadi itu hukumnya sunnah mandinya. Seperti mandi untuk dua hari raya. Mandi untuk sholat hari raya atau mandi untuk untuk untuk hari raya Idul Fitri dan untuk hari raya Idul Adha. Itu mandi. Mandi tersebut di sini hukumnya boleh dikerjakan bahkan sunnah dikerjakan untuk laki-laki dan sunnah dikerjakan untuk perempuan bahkan kata fuqaha sunnah dikerjakan untuk perempuan yang haid bahkan boleh perempuan yang haid perempuan yang nifas melakukan mandi mandi untuk sholat untuk untuk merayakan hari raya Idul Fitri atau untuk merayakan hari raya Idul Adha boleh sunnah hukumnya ya itu yang pertama yang kedua mandi Jum'ah mandi Jum'ah hukumnya adalah sunnah mandi Jum'ah untuk sholat Jum'ah liman hadar buat orang yang hadir Jumat saja buat manusia atau buat kaum muslimin yang tidak ingin menghadiri Jumat tidak sunnah mandi Jumat tidak sunnah boleh cuma tidak sunnah seperti musafir musafir kan tidak sunnah Jumat eh, tidak wajib Jumat hanya sunnah Jumat maka kalau dia ingin pergi ke Jumatan sunnah dia mandi tapi kalau dia sudah tidak tidak ke Jumatan maka mandinya tidak dihitung masalah dia nawaitul al Jum'ah tapi dia tidak ingin berangkat Jumatan tidak dapat pahala Cuma mandinya cuman habaan mansura, mandinya percuma. Ya. Adapun wanita tidak diperkenankan mandi Jumat. Karena buat wanita tidak ada hak untuk sholat Jumat atau tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat Jumat. Meskipun boleh. Boleh artinya. Selama itu jauh daripada fitnah. Tapi kalau dekat daripada fitnah, fitnah hukumnya haram. Kemudian wal a'yad wal ihram termasuk juga hari raya hari raya yang lain seperti misalkan uh, eh, bulan maulid sunnah mandi orang mau ngerayakan bulan maulid sunnah masalah di masjid ini mau ngadakan acara maulid besar sebelum kita hadir ke acara maulid tersebut kita mandi sunnah hukumnya ayat atau kita ingin merayakan masalah eh, hari kelahiran kita hari wiladah kita dengan mengadakan uh, syukuran misalnya ya bakti sosial atau mengadakan kumpulan dengan tetangga-tetangga membaca Quran atau membaca maulid atau membaca burdah atau baca apa ya sirah nabi itu bagaimana tujuan kita berkumpul kepada mereka kita disunahkan mandi atau perkumpulan dengan kaum muslimin duduk dengan kaum muslimin meskipun tidak untuk kegiatan keagamaan masalah untuk kegiatan duniawi disunahkan kita mandi ya, setiap ada perkumpulan disunahkan kita mandi ya kemudian wal ihram ketika, ketika kita akan melakukan ihram baik itu ihram haji atau itu ihram umrah disunahkan kita mandi sebelum kita pakai pakaian ihram ke, kalau umrah ke Tan'im itu ya maka kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu waluguf bi arafah walidukhuli makkah termasuk kita mau wukuf di arafah disunahkan kita mandi mau wukuf di arafah kemudian ingin masuk makkah disunahkan kita mandi kemudian kita akan mabit di Musdalifah disunahkan kita mandi kemudian tiga hari di hari Tashrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itulah Hijjah nah, disunahkan kita mandi sunnah hukumnya ya kemudian untuk tuaf wada disunahkan kita mandi untuk melakukan tuaf per, eh, selama tinggal dari Mekah kita melakukan tuaf dulu keluar dari hotel sebelum kita naik bis kita tawaf dulu ke tawaf wada ke Ka'bah lakukan tawaf wada tujuh keliling selesai masuk bis pulang ke Indonesia itu namanya tawaful wada tawaf untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ka'bah ya itu disunahkan mandi ya kafir idza aslama ghaira junub orang kafir apabila dia masuk Islam tapi waktu dia Islam dia belum junub disunahkan dia mandi seperti ada orang kafir anak-anak umur 10 tahun misalnya masuk Islam, disunahkan dia mandi. Tapi kalau kafir sudah dewasa dia wajib mandi. Kenapa? Karena dipastikan dewasanya dia waktu itu dia mesti junub. Tandanya dia dewasa kan berarti dengan adanya mani yang keluar. Sedangkan saat itu dia kalaupun dia mandi mandinya tidak pakai niat. Kalaupun pakai niat niatnya tidak dianggap karena dia masih kafir ya, sehingga orang kafir apabila dia masuk Islam selain dia tidak berjunub maka kalau dia masih kecil maksudnya begitu maka hukum mandinya adalah mandi sunnah wal majnun idha afaga orang gila apabila dia sadar disunahkan dia mandi selama di dalam gilanya dia tidak mengeluarkan mani tapi kalau di dalam waktu dia gilanya dia mengeluarkan mani atau dia junub wajib mandi wajib mandi besar waliman ghasala maitan termasuk orang yang memandikan mayit disunahkan mandi masalah saya mandikan mayit setelah saya memandikan mayit saya mandi sunnah mandi wajib sunnah bukan mandi wajib mandi sunnah ya buat orang yang memandikan mayit disunahkan memandikan mayit dulu baru kemudian mandi fakullu dzalika mustahabun ini semua hukumnya adalah sunnah ya ini mandi-mandi sunnah kemudian kaifiatut tayamum man ta'adzara alaihi isti'malul ma'i li faqdihi ba'da talabi aw bimani'in lahu anil wudu'i ilaihi min sab'in aw habisin aw kana al ma'ul hadiru yahtaju ilaihi li adashihi aw li atashi rafiqi rafigihi aw kana milkan li ghairihi wa lam yabi'hu illa bi aktsara min thamanil mithli أو كان به جراحة أو مرض وخاف من استعماله فساد العضو أو شيدت أو شدة الضناء فينبغي أن يصبر حتى يدخل عليه وقت الفريضة ثم يقصد صعيدا طيبا عليه تراب طاهر خالص لين بحيث يثور منه غبار ويضرب عليه كفيه ضاما بين أصابعه ويمسح بهما جميع وجهه مرة واحدة wa yanwi inda dzalika istibahatus shalah. Ini kaifiyatut tayamum, cara-caranya orang bertayamum. Jadi ada wudu ikhwani, ada mandi, ada tayamum. Ini cara-cara orang melakukan taharah. Meskipun tayamum ini namanya taharah, taharah dhaifah. Taharah yang ringan, taharah yang lemah. Tidak seperti taharah waktu dia berwudu kalau toharahnya waktu berwudu, hukumnya toharahnya toharah gawiyah, toharah yang kuat. Sehingga makanya wudu itu diper, diperbolehkan melakukan seribu sholat tidak apa-apa selama wudunya belum batal. Satu wudu untuk melakukan seribu sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib, tidak apa-apa. Selama wudunya belum batal, karena toharah gawiyah, taharahnya itu kuat. Tapi kalau tayamum tidak boleh melakukan seribu sholat fardu tidak boleh ya nazar nazar nazar nazar nazar sholat dinazarkan itu tidak boleh itu kan jadi wajib hukum sholatnya tidak boleh tapi boleh melakukan sholat sunnah sekian banyak tidak apa-apa hatta seribu sholat sunnah tidak apa-apa dengan satu tayamum ya sehingga dikatakan di sini barang siapa yang berhalangan untuk menggunakan air karena tidak ada air setelah dia cari jadi cari dulu sebelum dia ingin tayamum bila dia tidak ada air fagdil mak begitu tidak ada air maka diharuskan dia untuk mencari air dulu pada jarak tertentu yang diatur oleh syariah bila di dalam jarak yang dia cari tadi itu air tidak dia temukan maka dia diperbolehkan untuk tayamum begitu karena satu ya yang pertama li lifak dilma karena tidak ada air yang kedua, au bimani'in lahu anil wudu'i min sabu'in au habisin. Atau ada air, cuman apabila saya datang ke tempat air tersebut atau ke sumber air tersebut, maka saya akan diterkam oleh singa. Atau saya akan dicopet, atau saya akan dirampok, saya akan dibunuh, atau saya akan disakiti oleh seseorang atau yang lain. Nah, maka dalam hal ini ada uzur atau ada halangan kita untuk datang ke tempat sumber air itu termasuk daripada halangan berwudu dalam bentuk seperti ini alhasil kita diwajibkan untuk melakukan tayamum diperbolehkan untuk melakukan tayamum au hadir yahtaju atashihi aw li dikatakan ada air pada tangan kita ada Tadi kan ayatnya di depan sana, tapi kalau kita datang takutnya ada singa yang menerkam. Sehingga itu termasuk udzur. Termasuk udzur, termasuk halangan. Tapi ini ada beda lagi. Air di tangan kita. Kita bawa air di jerigen misalnya ya atau diceret. Namun air ini digunakan untuk minuman, bukan digunakan untuk wudhu. Untuk minuman kita, minuman hewan yang kita bawa kalau kita bawa kuda atau unta dan jadi minuman buat teman-teman kita satu rombongan yang bersama dengan kita berjalan sehingga kalau air ini dipakai untuk wudhu kita akan kehausan kuda yang kita naiki akan kehausan teman-teman kita satu rombongan akan ikut kehausan airnya habis sehingga bagaimana tayamum dia ya nah, ini apabila persediaan air tadi hanya mencukupi untuk minum saja tapi diperhitungkan sama dia perjalanan dari sini pergi menuju ke kota sana dengan menghabiskan air berapa jerigen? Oh cukup satu jerigen. Ada yang satu jerigen ini ini kelebihan ini. Ini kalau untuk sampai sana itu turah ini air. Ya digunakan untuk wudhu, tidak apa-apa. Ya diperkirakan sendiri. Sekiranya perjalanan masih jauh, enggak? Oh perjalanan masih seminggu Ustaz dari sini ke sana itu. Masih seminggu dua jerigen kalau digunakan untuk wudhu habis airnya. Tidak minum, tidak wudhu akhirnya nanti ya begitu kemudian au kana milkan li ghairihi walam yabi'hu atau airnya adalah milik orang lain air milik orang lain dan dia tidak menjual air itu kepada saya maka dalam ini saya tayamum sebab saya tidak diperbolehkan merampas milik orang lain tidak boleh ada ember tapi ember ini miliknya orang lain miliknya orang lain isinya air ember tersebut miliknya orang lain dan dia tidak ada tujuan atau tidak ada maksud untuk menjual air air tersebut yang ada dalam ember itu kepada saya maka hukumnya bagaimana ya saya tidak tidak wajib membeli saya tidak punya uang kalau saya punya uang wajib saya beli kalau saya punya uang yang cukup maka wajib saya beli tapi kalau saya tidak punya uang atau harga air ini mahal di atas harga yang semestinya nah, maka tidak wajib saya beli nah, dalam hal ini saya tayamum ya illa bi aksar min al mithl au kana bihi jirahah au marad wa khafa min udwi au syiddatud dhana atau air tersebut ada pada diri kita, ada pada bawaan kita air tersebut. Namun badan saya ini ada jirahahnya, ada lukanya, ada penyakitnya. Sehingga kalau saya menggunakan air, luka tadi itu akan bertambah merata ke dalam badan kita. Tambah babrak-babrak, ya. Nah, dalam hal ini kita diperbolehkan untuk tayamum, boleh. Ya, ada luka pada badan kita yang kalau kita menggunakan taharah dengan menggunakan air, maka luka akan tadi bertambah lama baiknya, bertambah lama sembuhnya atau bertambah banyak luka tadi ada di badan sekujur badan kita. Ya. Fayabaghi an yasbira hatta yadkhula alaihi waqtul fardhah, maka dikatakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya di sini fikihnya mengatakan bahwa maka di seyukyanya seseorang yang ingin bertayamum hendaknya ia harus bersabar jangan melakukan tayamum sampai masuk waktu wajib jadi saya tidak diperbolehkan untuk bertayamum melakukan sholat zuhur nanti sekarang saya tayamum tidak diperbolehkan nanti begitu datang waktu zuhur saat itu saya bertayamum. Jadi tidak diperbolehkan. Kalau wudhu kan boleh. Untuk sholat zuhur nanti saya wudhu sekarang boleh. Nanti sholat zuhur saya pakai wudhu ini, tidak apa-apa, selama belum batal. Tapi kalau tayamum tidak diperbolehkan begitu, ya. Tuma yaksidu dan tayyiban alihi kemudian dia memaksudkan atau menunjukkan tangannya kepada tanah yang suci dia tepukkan begitu dia pukulkan dan kemudian dia usapkan pada wajahnya turabun tahirun yang berupa yang berupa satu pasir atau satu debu yang tahir yang suci khalisun yang tidak bercampur dengan segala macam layinun debunya lembut bihaitu yathuru minhu gubarun yang bisa mengeluarkan debu pasir yang mengeluarkan debu ya wa yadribu alaihi kafaihi dhaman baina asabihi kemudian pasir atau debu tadi itu dia tepuk dengan kedua tangannya itu istibahata fardhis shalah begitu caranya jadi itu istibahata fardhis shalah tepuan itu dua kali tepuan tangan sampai siku-siku ya kemudian wayamsah bihima jami'a wajhihi marratan wahidah kemudian mengusap wajahnya cukup sekali tidak tidak boleh dua kali tiga kali tidak disunahkan makruh hukumnya kalau wudhu sunnah dua kali tiga kali sunnah tapi kalau dalam hal tayamum hanya cukup disunahkan sekali saja apa itu setiba istibahata fardhi shalah dah cukup tidak perlu dua kali tiga kali tidak perlu ya untuk tayamum makruh hukumnya mengusap hingga lebih daripada sekali Kemudian wayanwi indah tadi ke istibah atau sholat dan ketika dia bertayamum dia meniatkan nawa itu istibah atau fardhu sholat. Begitu. Itu pada wajah. Adapun pada tangan cara mengusapnya pun juga berbeda. Pada tangan begini. Dipertemukan ibu jarinya. Sampai di atas siku-siku dipertemukan ibu jarinya. Itu pada saat dia bertayamum, ya. Kemudian wala yukallif isalul ghubar ila ma tahta syu'ur khaffat au kathufat. Dikatakan bahwa tidak boleh tidak boleh dipaksakan menyampaikan atau memasukkan debu ke dalam sela-sela rambut ke dalam sela-sela bulu jenggot atau bulu alis atau bulu kumis atau bulu brewok tidak tidak tidak diperbolehkan yang penting pokok nawaitu istibahata fardhi shalah, ya pokoknya usap dan pokoknya dari ujung atas sampai ujung bawah dari telinga ke telinga cukup. Tidak perlu dia seka, tidak perlu. Baik itu rambutnya itu tipis atau rambutnya itu tebal, lebat. Wa yastahid an yastawiba basharata wajhihi bil ghubar. Hendaknya harus dia ratakan pasir tadi itu atau debu tadi itu, pasir yang mengandung debu tadi itu kepada sekujur eh, apa namanya wajahnya dari mulai atas sampai bawah dari telinga ke telinga harus dia jadi pengambilan begini ikhwani ditepuk kemudian diratakan atau ditipiskan baru kemudian diusapkan ya tidak boleh cara pengambilannya kemudian diambil pasirnya begini kemudian nih dibuat raup pada wajahnya begini nah, tidak boleh ya jadi pasir cukup ditepuk begini, bidarbah, ya, bukan bukan diambil, bukan bil akhd. Tidak tidak boleh diambil, tapi bidarbah. Makanya dalam wudu itu kalau wudu kan ghusl. Ghusl itu membasuh. Tapi kalau tayamum yamsah, mengusap. Beda antara mengusap dengan membasuh. Kalau ini membasuh dengan pasir namanya. Ya, mengusap ya, begitu, ditipiskan atau di spul begitu baru kemudian itu kalau pasirnya lebat tapi kalau tidak ada apa-apa ya cukup begini saja cukup sekarang kalau kita bertayabum di atas pasir sana di luar sana kalau kita tepuk begini kan isinya pasir semua di sini nah itu lebih baik ditipiskan begitu kemudian baru kita usapkan pada wajah kita dengan niat itu nawaitus tibahata fardus salat atau nawaitus hada fardus salat begitu tapi kalau pada tembok yang ada debunya atau di atas itu cukup kita bertepuk begitu atau nah, itu istibahatu fardhu shalah cukup ya nah, kemudian dikatakan di sini wayahsulu dzalika bidzarbah wahidah cukup dengan satu kali pukulan nawa itu istibahata tidak boleh tidak boleh ya tiga kali atau bahkan lebih tidak boleh cukup sekali pukulan saja fa inna urdal wajhi la yazidu ala urdil kafaini karena katakan Imam Ghazali bahwa luasnya kepala wajah kita ini itu tidak lebih daripada luasnya telapak tangan kita jadi kalau apa itu istibahata fardis salah nah begini cukup sudah wah di sini belum Ustaz ini syak was-was namanya orang ini ya nah, tidak perlu begini ya atau begini dan lain sebagainya tidak diperkenankan dalam hal tayamum tidak diperkenankan begitu wayak fi fisti'abi ghalibidhan cukup di dalam orang melakukan tayamum atau di dalam melakukan wudhu itu yang datang pada benaknya itu adalah ghalibudhan ghalibudhan adalah prasangkaan atau perkiraan yang kuat bahwa pasir atau debu tadi itu sudah mengenai wajahnya dengan sempurna cukup tidak perlu yakin Bahkan ada orang yang was-was itu kalau dia wudhu atau dia tayamum dia pasang kaca dulu. Apa itu istibahata fardus sholat lihat. Oh belum kena ini dikasih pasir sini. Ada sampai dia untuk meyakinkan bahwa ini pasir atau ini air sudah mengenai wajahnya dengan sempurna ataukah belum. Tidak perlu sebetulnya seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Yang penting pokoknya di dalam dia wudhu, di dalam dia mandi, di dalam dia bertayamum, yang ada di dalam benaknya adalah apa? Ghalibudhan perkiraan yang kuat bahwa air itu sudah mengenai badan sekujur tubuhnya untuk mandi tayamum bahwa debu tadi itu sudah saya usapkan kepada sekujur daripada uh, seluruh daripada saya punya wajah dengan sempurna cukup tidak perlu dia yakinkan ya Summa yanzi'u khatamahu wa yadribu darbatan thaniyah. Kalau ada cincin di tangannya saat dia ingin memukul yang kedua untuk tangan, maka cincinnya wajib dicopot. Kanong. Tapi kalau untuk memukul eh, pukulan yang pertama untuk membasuh atau untuk mengusap eh, wajah, maka cincinnya sunnah dicopot. Kalau ada cincin, sunnah dicopot. Tapi kalau tidak dicopot pun tidak masalah. Tidak ada apa-apa. Tapi saat dia ingin membasuh tangan atau ingin mengusap tangan dengan tayamum, maka sun wajib cincin tadi itu dicopot. Wajib hukumnya, ya. Wajib dicopot. Kemudian yufarriju baina asabihi. Saat dia memukulkan maka disunahkan tangan yang waktu dia ingin memukulkan ke tempat tayamum tadi itu ke tempat pasir tadi itu disunahkan untuk merenggangkan jari jemarinya. untuk memukulkan begitu. Thumma yalsak zuhura asabi'i yadihil yumna bibutuni asabi'il yusra bihaitsu la yujawizu atrafal anamil min ihdal jihataini min anil musabbihati anil ukhra. Jadi cara-caranya dalam tayamum nanti mungkin dipraktekkan dalam kesempatan yang akan datang. Jadi diusapkan dari mulai ujung jari begini bertemu dengan jari dengan jari usapkan sampai di atas siku-siku kemudian mengalir dibalik begini ibu jari bertemu dengan ibu jari ya pada bagian kiri juga begitu jari dengan jari bertemu diusapkan sampai di atas siku-siku kemudian dibalik begitu hingga jari dengan ibu jari bertemu itu saat saat mengusap pada bagian tangan di saat dia bertayamum semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat ilmu dan memberikan kepada kita pemahaman syariah sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang-orang